بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah telah kita baca bersama hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu yang merupakan nas bahwa enam barang yang disebut di dalam hadis ini adalah barang-barang ribawiyah yaitu az-zahab emas wal fiddah perak wal bur wasyair gandum wat tamru ya, korma wal milh dan e, garam termasuk dari barang-barang ribawiyah dan enam ini adalah barang ribawiyah yang disepakati oleh para ulama dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasanya enam barang ini adalah barang ribawiyah Naam. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan dari enam jenis ini enam jenis barang ribawiyah ada berapa jenis? enam jenis enam jenis ini ya digolongkan menjadi dua golongan ya dari enam jenis ini digolongkan menjadi dua golongan. Ya. Golongan yang pertama adalah emas dan perak. Ini golongan tersendiri. Kemudian albur wasyair wat tamru wal milh ini golongan tersendiri. Antum perhatikan di sini rincian penting bahwasanya dari enam ya jenis ini terbagi menjadi dua apa? golongan. Golongan yang pertama yaitu emas dan perak. Golongan yang kedua yaitu empat asnaf ribawiyah yang lain yaitu al-bur syair wa tamr wal-milh. Ya. Wabillahi taufik. Sampai sini faham ya? Nah. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Para ulama membagi enam jenis ini menjadi dua golongan ya. Berdasarkan illah yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan illah yang terkandung di dalamnya. Ada sisi kesamaan antara emas dan perak ada illah yaitu sisi kesamaan antara emas dan perak sebagaimana dalam empat yang lainnya juga memiliki illah sisi kesamaan yang ada di dalamnya iya emas dan perak memiliki illah ya sisi kesamaan atau illah Taib saya bahasakan seperti itu. Nam illah karena keduanya atau dua-duanya ini adalah uh, as-samaniyah. yakni sesuatu yang digunakan sebagai alat tukar dan untuk menilai nilai sebuah barang atau harga. Jadi emas dan perak ketika itu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sampai sekarang adalah apa? Ha? sesuatu yang digunakan untuk menilai harga ya wabilah itu. adapun empat yang lainnya ini memiliki kesamaan diantaranya keempat-empatnya adalah makanan ya emas dan perak bukan makanan ya kan adapun empat yang lain adalah apa makanan yaitu pur syair atamer, dan milah dan bukan hanya sekedar makanan namun makanan yang bisa ditakar makanan yang bisa ditakar nah bisa diliter ya satu liter dua liter nah ya satu liter korma bisa satu sok ya satu liter gandum bisa satu liter e, garam juga bisa ya Beda dengan emas dan perak. Tidak ada orang ngitung emas dengan liter, ya kan? Sama beli emas nah, setengah liter. Tidak ada ya. Jadi emas itu hitungannya apa? Berat, ya, gram, kilogram, ya kan? Taib. Al-muhim kita ingin memahamkan kepada antum bahwasanya enam jenis ini dibagi lagi menjadi berapa golongan? Dua golongan berdasarkan sisi kesamaan yang ada padanya. Emas dan perak digolongkan sendiri, kemudian albur wa syair wa tamru wal milh ini digolongkan apa? sendiri. Baik. Sampai sini faham insyaallah ya. Kalau antum sudah faham, maka sekarang masuk kepada kaedah jual beli ya pada enam barang ribawiyah ini. Baik. Sekarang antum tulis ikhwan ya. Kaidah jual beli pada enam barang ini. Yang pertama, jika jual beli itu adalah satu jenis yang sama jika jual beli itu adalah satu jenis yang sama, emas dengan emas, perak dengan perak, ya, korma dengan korma, taib, gandum dengan gandum, garam dengan garam. Ya, ini walaupun barter seperti ini namanya juga apa? Jual beli. Dan itu tergambar pada kita Ketika seorang ingin menukar sesuatu yang baik dengan sesuatu yang tidak apa? Baik. Ya. Taib. Korma saja macam-macam jenisnya. Ada korma nabi, ya, atau korma ajwa. Ini satu kilonya beda harganya dengan korma biasa, ya kan? Di sini ada korma apa namanya? Ada golden ya, ada sayur ada apa yang jualan korma ini ya kan artinya korma kan beda-beda ada yang bagus ada yang jelek nah, biasanya terjadi pertukaran seperti itu nah, korma dengan korma antum mau nukar korma dengan korma antum mau nukar ya gandum dengan gandum antum mau nukar garam dengan garam ya taib ini apa aturannya dalam syariat ketika barang yang ditukar adalah satu jenis sama-sama jenisnya gandum dengan gandum dan seterusnya maka harus terpenuhi dua syarat harus terpenuhi dua apa syarat syarat yang pertama adalah at-tasawi fil miqdar at-tasawi fil miqdar adanya kesamaan miqdar kesamaan ukuran kalau dalam emas kesamaan dalam gram kalau dalam tamr misalnya kesamaan dalam takaran ya Taib satu liter korma atau satu so korma ditukar harus dengan satu so apa korma walaupun jenisnya beda harus sama takarannya ya oh tapi kan ini korma nabi ini kan korma enggak itu aturan syariat Ya. Naam. Begitu ya. Karena ini pertukaran antara korma dengan apa? Korma. Ya. Kita belum membahas masalah barang-barang yang lain karena kita belum sampai. Yang penting enam ini antum pahami dulu. Ya. Emas dengan emas. Ya. Emas dengan emas, 10 gram emas harus ditukar juga dengan 10 gram apa? maslu tapi kan ini sudah model lama ini model baru ndak ini urusannya apa syariat Fahmi ikhwan ya Taib. jadi 10 gram emas kalau mau ditukar dengan emas juga harus sama 10 gram jadi syarat yang pertama jika barang yang ditukar yang diperjualbelikan di satu jenis harus sama dari sisi apa miqdar dari sisi ukurannya baik dari sisi timbangan bagi emas dan perak atau dari sisi takaran bagi empat barang yang lain ini faham ikhwan asyaratul awal ini asyaratus tani syarat yang kedua harus terpenuhi adalah adanya takobud takobud yakni yadan biyadin harus kontan harus kontan ini saya kasih kamu beri dalam majelis itu ya jika dua syarat ini terpenuhi maka kita terbebas dari riba dan kita telah melakukan jual beli yang mabrur dan kita berharap barokah dari Allah Subhanahu wa taala dengan jual beli yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya Faham ikhwan ya? Ya. Dulu pernah ada eh, sahabat dari Khaybar ya, dari Khaybar Khaybar itu sampai sekarang masih penuh dengan pohon korma ya, banyak hasil korma apalagi zaman Rasul SAW ketika itu Khaybar penuh dengan pohon korma ya pernah datang kepada Rasul SAW ya orang dari Khaybar sahabat dari Khaybar membawa korma yang bagus kemudian Rasul SAW bertanya bagaimana biasa kalian melakukan jual beli dengan korma ini kita biasa menjual korma yang bagus ini satu sok ya ditukar dengan dua sok korma yang jelek ya kemudian Rasul mengingatkan bahwasanya yang seperti itu adalah apa riba tidak boleh ya wabillahi taufiq lalu bagaimana penyelesaiannya penyelesaiannya ya sudah korma yang bagus itu jual dulu dapat uang baru kemudian apa beli yang apa ya yang jelek misalnya apa yang jelek dijual dapat uang baru beli yang apa? Yang bagus. Bisa difahami kawan? Ini kaidah bagi e, barang-barang e, ribawi yang satu jenis. Nah, satu jenis. <clears throat> Apabila salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka ya terjatuh kepada apa? Riba. Bisa jadi riba al-fadl atau riba apa? Nasi'ah. Nah, kalau tidak ada kesamaan dari sisi e, eh, mikdar ukuran ya 10 gram emas ditukar dengan 8 gram emas maka di sini walaupun kontan tapi syarat yang pertama tidak terpenuhi yaitu kesamaan apa kesamaan e, eh, mikdar ya timbangan dalam hal ini maka dia terjatuh kepada ribal fadl riba apa fadl ya yang seharusnya ada tasawi fil miqdar, kesamaan dalam apa? Dalam ukuran, namun tidak disamakan, maka dia terjatuh pada riba jual beli jenis yang apa? Fadl. Namun seandainya ya, taib e, syarat yang kedua tidak terpenuhi yaitu apa? Ya, dari sisi takobut ya, tidak kontan ya. Naam maka terjatuh kepada riba apa? Nasi'ah Nah, syiah ini kaitannya dengan takhirul waktu, Diakhirkannya waktu. Sampai sini paham insyaallah ya. Nah. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua. Jika kalau tadi sejenis, sekarang kalau yang ditukarkan adalah yang jenisnya beda. Ya. Jenisnya beda. Jika jenisnya beda namun ilatnya sama jenisnya beda namun ilahnya sama atau saya bahasakan jenisnya beda namun golongannya sama ya seperti emas dengan perak jenisnya sama atau beda beda namun golongannya apa sama ini satu golongan ya nilai tukar alat tukar yakni samania nah toib atau misalnya gandum dengan tamar gandum dengan tamar korma jenisnya sama atau beda beda jenisnya namun satu apa satu golongan yaitu sama-sama makanan yang ditakar ah kalau terjadi jual beli dengan menukar dua jenis yang berbeda sementara masih dalam golongan yang sama dalam illah yang sama di sini hanya dituntut satu buah syarat apa syarat itu? Syaratnya adalah kontan, Takobut. Adapun syarat kesamaan tidak, tidak disyaratkan. Satu gram emas ditukar dengan 100 gram perak, boleh tidak? Boleh, boleh. Yang penting apa? Kontan. Satu sok tamer ditukar dengan lima sok gandum boleh tidak? boleh ini satu sok, ini lima sok beda ukurannya boleh selama apa? kontan jual beli itu apa? ya kontan di majelis iya bisa difahami allah ya ya adapun yang ketiga jika jenisnya beda dan golongannya beda jenisnya beda ilatnya juga beda maka di sini tidak berlaku syarat ini silahkan boleh beda ukurannya juga boleh tidak apa kontan misalnya emas dengan apa gandum ya emas dengan gandum beda jenisnya tidak beda golongannya apa juga apa? beda. Jika jenisnya beda dan golongannya beda, maka di situ ya tidak berlaku dua syarat ini. Silahkan ya antum jual ya beda ukurannya tidak masalah, utang juga tidak masalah. Ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, Saya ulangi lagi sampai saya yakin betul antum memahami. Ya. Kalau antum ingin menukar perak dengan perak, ada berapa syarat harus terpenuhi? Dua syarat. Syarat yang pertama adalah apa? Ya, sama. Dalam timbangan dalam hal ini, berat ya, antara perak dengan perak dan yang kedua apa? Kontan, takobut. Baik, sekarang kalau ada orang yang menukar ya eh, milah garam dengan emas. Nah, ada syarat sama enggak? Tidak. Syarat kontan? Tidak. Kenapa? Karena jenisnya beda dan apa? Ya, golongannya beda, ya. Ya silahkan antum tukar satu ton garam dengan satu kilogram emas, ya, ya kan? Ya emang masa harus sama satu ton garam dengan satu ton ya mas tidak mungkin ya kan ya. Ini dari sisi apa namanya? Dari sisi e, timbangan sudah beda. Baik, Dibayarkannya tidak harus kontan. E, eh, nanti emasnya besok, nah, ya. Baik, Emasnya saya kasih besok. Oh ya, yang penting saya kirim dulu apa namanya garamnya sudah garamnya sudah sampai sudah berapa lima truk ya sudah sampai di rumah lima truk Emasnya eh, belum dulu nih mohon maaf besok nah, atau seminggu lagi saya kirim emasnya. berarti di sini ya sudah tidak ada takobut tidak pula ada apa kesamaan ya miqdar taib jika yang ditukar adalah ya gandum dengan tamar nah berapa syarat ini satu syarat yaitu apa at taqabud kontan wallahu a'lamu bisawab Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jika sampai sini antum sudah memahami, maka sekarang kita masuk kepada masalah yang terakhir ya terkait dengan masalah barang ribawi ini. Jumhurul ulama, mayoritas ulama, mereka tidak menghususkan enam perkara ini saja yang termasuk dari barang ribawi. Ya. Namun segala sesuatu yang memiliki kesamaan ya dengan enam barang ribawi ini ya, dengan melihat apa ilatnya. Ya. Kalau ada kesamaan illah, kesamaan alasan, ya maka dimasukkan juga dikiaskan kepada apa? Enam golongan ini. Tadi sudah kita katakan bahwasanya golongan atau enam jenis ini terbagi menjadi berapa golongan? Dua golongan. Taib. Golongan yang pertama yaitu emas dan perak. Taib dulu di zaman Rasul emas dan perak ini dan sampai sekarang juga digunakan sebagai apa? nilai tukar kan demikian ya. Ya, nilai tukar nah. Ya. Sekarang kekayaan sebuah negara itu ya dinilai dengan apa? emas. Ya. Wabillahi taufik. Sehingga segala sesuatu yang hukumnya sama dengan emas disamakan dengan emas dan perak. Dalam hal ini di zaman ini emas dan perak posisinya digantikan dengan umlah uang umlah warokiyah uang dolar ya rupiah real dinar ya mata uang mata uang itu umlah itu ya sebagaimana dulu zaman Rasul dinar itu betul-betul emas jadi uang untuk menukar itu adalah emas memang satu dinar di zaman Rasul emas terbuat dari emas dengan berat 4,25 gram. Nah. Taib. Itu dulu zaman Rasul. Dinar itu memang terbuat dari emas, ya bulat. Beratnya berapa? 4,25 Pak gram. Ya. Dan kalau orang sudah punya 20 dinar pada zaman Rasul, berarti dia sudah mencapai nisab emas Ya, jadi ini sop emas itu 20 dinar. Tinggal dikali saja 20 dinar kali 4,25 gram. Berapa? 85 gram. Kalau orang punya emas 85 gram emas murni, maka dia wajib mengeluarkan zakat apa? Ya, mal. Ya. Demikian juga sekarang mata uang mata uang ini berposisi berkedudukan sebagai mata sebagai ya emas dan perak. Ya. Maka berlakulah apa yang kita apa namanya kita sedang bahas dolar ini jenis tersendiri rupiah juga jenis apa tersendiri real juga jenis tersendiri ya. kalau kita menukar rupiah dengan rupiah ini juga jual beli ya rupiah dengan rupiah ya nah kalau kita menukar rupiah dengan rupiah berarti menukar satu jenis, ya kan? Harus berapa syarat terpenuhi? Dua syarat, yaitu apa? Ya, kesamaan ukuran dan apa? kontan. Ya. Nah, saya membawa uang 100 ribu satu lembar, saya tukar eh, puluhan ribu. Nah, ini jual beli sudah. Nah, nah saya kasih antum 100 ribu satu lembar antum ngasih saya 10 ribu berapa lembar ya 10 lembar agar terjadi kesamaan apa ya, ukuran dan harus apa kontan tidak bisa sini saya bawa dulu yang 100 ribu besok saya kasih nah ya ya apabila itu nah baik Faham ya insya Allah ya Ini satu jenis nah. ya. Ini hal yang mungkin loh. Ya, memang harus seperti itu namanya, harus seperti itu. Nah. Taib. Kalau yang ditukar adalah dolar dengan rupiah, berarti apa ini, ikhwan? Jenisnya apa? Beda tapi satu apa? Satu golongan. Ya. Nah, ini terjadi di mana apa itu? Cenger ya, cenger cenger itu namanya. gue al-muhim bacanya gimana itu ya? Sebagai penukaran uang ya kan. Ya. Taib. Kalau bahasa Inggris itu memang susah dibaca. Tulisannya one dibaca apa? One. Kan gitu ya kan. Yau dibaca apa? You Itulah nam. Kalau bahasa Arab tulisannya Hasanun dibaca apa? Hasanun tetap ya kan. Tidak ada perubahan. Ya. Alhamdulillah ya kan. Kalau bahasa Inggris kalau one dibaca apa? One. Ya. Taib ini anu saja nam. Kalau antum menukar ya, menukar apa? Hah? Uang tadi nam Eh, satu dolar Amerika ya antum tukar ke penukaran uang. Taib. Tidak ada syarat apa namanya? Harus sama, masa satu dolar ditukar dengan satu rupiah kan tidak mungkin ya kan? Ya. Taib. Jadi satu dolar antum dapat sepuluh ribu misalnya. Ya. Tidak ada harus tidak ada keharusan sama apa namanya ukuran. Beda boleh karena jenisnya apa? Beda. Namun karena golongannya sama, harus ada syarat apa? Kontan. Saya kasih uang satu dolar, langsung dia memberikan saya apa namanya? Iya, sepuluh ribu rupiah di majelis itu. Ya. Dan tidak boleh kemudian apa? Kemudian eh, ditunda sampai beberapa hari misalnya. Tapi demikian pula kalau kita membeli emas, kita datang ke tukang emas, penjual emas, emas itu ya emas zahab Kemudian kita membawa uang rupiah. Uang rupiah itu ibarat perak. Ya, sama golongannya ya kan Ikhwan? Ya, uang itu ibarat perak. Jadi kalau saya membeli emas, ya, maka karena jenisnya beda, di situ emas, di sini apa? Perak, ya. Maka syaratnya hanya satu yang harus terpenuhi yaitu apa? Kontan. Antum harus kontan. Ya. Saya beli emas, ambil emasnya, ini uangnya kalau utang dulu kredit hukumnya tidak apa boleh masuk ke dalam riba riba apa ini nasiah ya faham ikhwan ya ya wabillahi taufik Ma'asyiral ikhwan rahimani rahimakumullah. Nah. Nah. nah, kalau antum beli emas untuk istri antum, ya, lebaran ya kan ya sama beli emas no. tapi istri tidak ikut jadi tidak ngerti modelnya apa namanya cocok atau tidak ya baik bawa uang 20 juta nah, ini 20 juta nah, contoh yang besar tidak apa contoh yang besar ya kan masa contoh yang sedikit ya kan atau 100 juta nah ini 100 juta nah saya ingin beli emas nah baik wabillahi itu nah ya ah setelah dihitung-hitung ya kan ternyata harganya kurang. Nah, 100 juta kurang 50 ribu. Ya. Tidak bisa kurang itu nah. Ya. Boleh enggak? Ya kan. Ini 100 juta. Saya bawa apa namanya? Perhiasannya. Saya masih utang 50. Besok saya lunasi. Nah. Boleh enggak? Tidak boleh, nah. ya. Kalau wah kalau saya sebagai penjual emas bilang nggak boleh, nanti nggak jadi beli. <laughs> Iya, iya kan. Uh, gimana? Nah, ya, ya. Nah, bingung kan? Nah, ya. Tapi antum nggak usah bingung, bukan penjual emas. Ya, kan? ya. Baik. Ikhwan, kalau kondisi seperti ini, nah, ya, dirubah akadnya. Ini belum jual beli, nah. Atau terkadang memang sudah cocok, ya. Tapi saya sudah cocok tapi istri belum tentu cocok ya kan. Jadi harus dilihat dulu ini cocok atau enggak nanti saja saya kembalikan enggak jadi apa namanya? beli. Nah, kan tidak kontan akhirnya ya kan. Diganti akadnya ya. Taib, ini barang saya bawa dulu ini belum jual beli ini ya. Ini uang ini 100 juta ini adalah sebagai jaminan. Ya. Jaminan saya membawa ini kan ya. Ya. Taib. Masalah jadi tidaknya besok. Ya kan kalau memang istri sudah cocok senang kan demikian ya ya kan nah, atau sekalian dengan melunasi itu kan, ya. ini penyelesaian penyelesaian ikhwan ya kan ya ala kulihal nah mungkin yang surah-surah seperti ini ya, ya jarang ya kan namun surah kredit emas ini betul-betul apa banyak terjadi ya maka berhati-hatilah dari yang seperti itu atau misalnya antum menjual emas ini musim lebaran banyak orang jual emas ini Ya, ya kan dijual emasnya ya kan baik entah ganti model atau ya kan nah, kalau hanya jual saja sih gampang ini emas dapat duit itu tidak masalah permasalahannya ganti model biasanya kalau ganti model mesti kita ngasih yang 10 gram dapatnya berapa gram lebih rendah ya kan ya caranya adalah kita jual dulu sampai mendapat uang kemudian kita beli lagi yang lain entah di tempat itu dan lebih baik lagi di tempat yang lain sehingga memang betul-betul apa namanya kita selamat dari apa? riba. Ya. Baik. Jadi emas dan perak ini bukan hanya emas dan perak, namun masuk di dalamnya semua yang semakna dengan emas dan perak yakni mata apa? uang. Ya. Rupiah satu jenis tersendiri, perak apa namanya? E, real juga mata mata uang dan jenis tersendiri dan berlaku syarat-syarat yang telah kita sebutkan. Baik, Kemudian dari eh, kelompok yang kedua ini ya para ulama menyebutkan bahwasanya illahnya illatnya adalah ya empat ini adalah makanan yang bukan sekedar makanan tapi makanan yang bisa dia apa? ditakar ya al-mat'um al-makil ya makanan yang di di apa di e, bisa ditakar liter sok ya maka masuk di dalamnya beras masuk di dalamnya juga jagung ya masuk di dalamnya juga yang semakna dengan itu ya wabillahi taufik ya sehingga ketika terjadi jual beli beras dengan beras betul-betul jual beli ya ya menukar beras dengan beras ya ini rojo lele ya dengan beras apa namanya beras catah ya beras jatah nah ya oh tapi jatah saya juga rojo lele oh ini lain lagi masalah maksud saya beras jatah di sini adalah beras apa ya baik lain lagi masalah ya beras yang jelek nah ya ini rojo lele ini ciherang itu aja lah kan mesti beda, beda sedikit ya kan beda ya kan atau yang lainnya nah ya baik yang terjadi sekarang kalau satu kilo atau satu liter ya satu liter rojo lele ditukar dengan berapa ya ya 2 liter apa beras yang jelek nah tidak boleh yang seperti ini ya harus sama ini satu liter ini satu liter ya satu sok satu sok ya taib wabillahi taufiq nah nah adapun kalau memang tidak seperti tidak ingin seperti itu ya jual dulu itu apa namanya ya beras rojo lelenya jual dapat uang baru beli apa beras yang jelek ya. ya sebab kalau uang dengan beras ini sudah apa jenisnya beda golongannya juga apa beda sudah bebas nah, jenisnya beda golongannya juga apa beda nah wabillahi taufik bisa difahami insya Allah ya nah, ya, insya Allah selesai ini nah, saya tak tanya satu lagi ya kalau saya beli beras ya berarti kan ada pertukaran antara beras dengan uang ya kan ya baik tapi uangnya kotor dompetnya ketinggalan ya kan atau kecopetan Allah alam ya yang jelas uang tidak ada akhirnya utang ya. waduh pak saya mau utang beras saja nah. bayarnya besok atau seminggu lagi insya Allah nah. ya. boleh tidak boleh ya, ya. ini ribawi ya barangnya ribawi ya beras itu ribawi ya uang juga apa ribawiyah ya cuman ini jenisnya beda golongannya juga apa beda jadi hutang tidak masalah ya nah, ini pernah itu subhanallah ada orang yang saking ya mungkin sepaneng melajari masalah ini ya kan sampai tidak berani utang beras ya kan ya tidak berani utang beras ya kenapa karena ini ribawi syarat ribawi itu harus kontan ya kan ya ya kontan itu kalau jenisnya beda masih dalam satu apa golongan iya jenisnya beda golongannya sama ini harus kontan tapi kalau jenisnya sa beda golongannya beda ya sudah ya tidak berlaku dua syarat ini Naam Wallahu ta'ala alamu bisawab Mudah-mudahan bisa difahami Dan sesungguhnya dalam masalahnya ada masalah khilaf yang cukup panjang di kalangan para ulama namun bukan di sini tempat pembahasannya wallahu alam. Baik, ada beberapa pertanyaan, banyak pertanyaan dan sepintas pertanyaannya susah-susah ini. Nah. Baik. Allahu alam. Tapi saya nilai ini menunjukkan semangat antum, masya Allah. Nah, ya. Semangat antum di dalam belajar kitabul buyu, ya. Dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan lagi, ikhwan. Nah. Baik. Ada pertanyaan. Bicara soal syariat jual beli, atau syariat secara umum di kalangan manusia sebagian muslimin menganggap hal itu sebagai kulit akan lebih baik mendalami ilmu hakikat apakah ada hal yang demikian dalam pandangan Islam mohon penjelasan serta pencerahan matur nuwun nah, okay. Taib intinya ya eh, sebagian orang memilah syariat itu menjadi dua kulit dan inti ya. ibarat jeruk ya. jeruk itu kulitnya tidak perlu kita kupas yang dimakan apa intinya intinya nah, ya. jadi seperti itulah syariat kulitnya tidak perlu kita pelajari ibarat jeruk apa ada orang beli jeruk dimakan kulitnya ya kan ini pemikiran yang apa namanya yang membahayakan sesungguhnya ya syariat Islam semuanya apakah itu akidah apakah itu ibadah apakah itu akhlak apakah itu muamalah atau segala sesuatu ya yang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya wajib bagi kita untuk mempelajarinya wajib bagi kita untuk mencintainya wajib bagi kita untuk mengamalkannya dengan dalil Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul kepada kalian ambillah. Apakah Allah mengatakan apa yang datang dari Rasul yang itu adalah hakikat ambillah, yang kulit tinggalkanlah? Hah, kan tidak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum, "Atiullah wa atiur rasul." Taatlah pada Allah, taatlah kepada Rasul. Jual beli Sebagian orang mengatakan apa? Kulit. Suatu saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke pasar, ya. Tiba-tiba Rasul menuju kepada sebuah warung ada gundukan korma di situ. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Alam mendapatkan wahyu, tiba-tiba memasukkan tangan beliau ke dalam gundukan apa? Korma. Ternyata di dalamnya wajada balalan mendapatkan basah-basah yakni yang di bawah itu jelek yang di atas apa? bagus terjadi penipuan di situ nah kemudian Rasul mengatakan ya fulan ittaqillah ini makna hadis nah kenapa tidak kamu tampakkan aib-aib ini Kenapa tidak kamu tampakkan yang di bawah ini di atas sehingga orang mengerti bahwasanya barang-barang ini tidak sebaik apa yang ada di atas. Kemudian Rasul mengatakan dengan sangat tegas man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu bukan dari kami. Apakah merupakan hal-hal yang wajar bagi sang pembeli atau penjual ini mengatakan, "Ya Rasulullah, mohon maaf, ini masalah apa namanya? kulit." Ya, ya kan. Hah? Yang Anda sampaikan masalah kulit. Ya. Subhanallah. Rasul menyampaikan dengan tegas Ya, man ghassana falaysa minna. Ya. Tapi masalah muamalah dianggap sebagai kulit, wah bahaya. Ya. Bagaimana dianggap sebagai kulit orang yang makan riba itu, yang terjatuh pada riba, jual beli yang seperti kalau dari pelajari, terjatuh pada riba. Utang emas terjatuh pada riba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul bukhari rahimahullah sebagaimana telah kita sebutkan tadi, ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia makan apa? riba. Ya. Apa yang seperti ini kemudian kita katakan kita tinggalkan. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Rasul juga mengatakan ya, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka kepada apa? Ya, ajaranku dia bukan dari golonganku. Wallahi demi Allah tidak ada syariat Islam yang remeh tidak ada tidak ada yang remeh sepertinya hal yang biasa sederhana hanya mengucapkan bismillah sederhana kan bagi orang ini yakni ini sedang menukilkan ya bukan penanya yakni sedang menukilkan ucapan sebagian orang sebagian orang ini yang sedang dinukilkan oleh penanya menganggap ucapan bismillah tadi hanya sekedar apa kulit tapi subhanallah yang dianggap kulit oleh sebagian orang ini ya ternyata sangat-sangat besar faedahnya. Orang kalau makan tanpa basmalah dicabut barokah. Syaitan ikut makan bersamanya. Baik. Orang masuk rumah dan mengucapkan basmalah, syaitan ikut tidur di dalamnya bermalam, makan bersamanya. Subhanallah. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk dididik menghormati, mencintai, mengagungkan dan berusaha semaksimal mungkin mengamalkan sunnah-sunnah siapa? Rasul SAW. Agama yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak pernah dulu sahabat membeda-bedakan antara al-kusur wal-lub. Al-kusur ini yani kulit wal-lub inti, dalemannya, tidak. Memang betul masalah akidah adalah utama. Yang didawahkan pertama kali adalah akidah Islamiyah. La ilaha illallah, betul cabang yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Ya. Namun apakah kemudian cukup dan menganggap yang penting hanya ini saja, kemudian yang lain dibuang? Rasul menyebutkan semuanya. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, yang paling rendah adalah apa? Menyingkirkan duri dari jalan. Wabillahi taufik. Jadi apa namanya? Wajib bagi kita untuk menghormati, mengagungkan semua eh, tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Baik. Apakah jual beli buah yang belum matang atau masih dalam kondisi masih muda di pohon diperbolehkan? Ijon, ya. Bisa masih hijau kan demikian. Baik, kenapa dikatakan jual beli ijon karena masih hijau. Demikian menurut e, sepengetahuan saya. Ya. Baik. Pohon pisang. Pisang Masya Allah nah. Terkenal pisangnya Pak Fulan yaitu panjangnya bisa 5 meter ya padahal ini misalnya kan ah baru keluar jantungnya subhanallah jantungnya memang besar sekali wah ini kalau nunggu kelamaan keambil sama orang pak saya beli ini ya biasanya berapa 5 meter itu kalau 5 meter itu biasa jual itu sekitar eh, tiga ratus ribu baik pak ini berhubung masih jantung ya saya beli seratus ribu nah, dengan pas butuh juga nah, ya Taib. Haram yang seperti ini. Karena syarat jual beli terpenuhi tidak? Tidak terpenuhi. Ya. Di antara syarat jual beli adalah apa? Ya. Taib. Manfaat. Ada manfaat enggak orang beli jantung itu? Nah? Ya. Ya. Taib. Dari sisi manfaat enggak ada manfaat dan nyatanya dia belum mengambil sekarang. Manfaatnya nanti ketika sudah jadi apa? Pisang satu. Yang kedua, horor ada unsur maisir majhul ya kan belum tentu jadi atau tidak setiap keluar rogol keluar rogol keluar rogol atas dasar apa kemudian sang penjual ini mengambil apa harta saudaranya tidak boleh ya jadi tidak boleh menjual dan membeli ya yang masih seperti itu ya dukuh masih dalam bentuk apa namanya bunga atau pentil yang masih pentil sekali nam ya ya tidak ada orang membeli itu untuk dipetik ketika masih pentil ya kan tidak karena tidak ngerti apa yang akan terjadi nanti biasanya orang membeli seperti itu adalah agar harganya lebih apa murah kan demikian dan orang menjualnya karena lagi butuh jadi sama-sama saling apa namanya ya saling mempengaruhi ya taib maka syariat Islam melarang ya, melarang yang seperti itu di antara hikmahnya adalah untuk memutus adanya niza, adanya persengketaan nanti antara penjual dan apa? pembeli yang bisa menyebabkan persengketaan, perselisihan, percekcokan. Ya, maka Islam membolehkan untuk menjual buah-buahan ini hatta yabdua salahuha sampai buah-buahan ini telah tampak kesolehannya Taib, yakni jika memang apa namanya telah pantas untuk dipetik, ya, dan telah selamat dari apa? Dari eh, kemungkinan-kemungkinan tadi. Nah, ya, ya kalau misalnya e, timun ya kira-kira ukuran segitu sudah apa namanya? Memang sudah pas ya ukuran segitu. Nah, kalau misalnya duku ya memang sudah besar-besar, sudah tua, atau mungkin sudah ada yang memang mateng salah satunya ya berarti semuanya sudah apa tua ya gambaran sudah tua kalau pisang ya memang sudah jadi semuanya sudah kelihatan apa ya tua walaupun belum ada yang matang sudah kelihatan tua misalnya ah ini baru apa namanya ya boleh sehingga semua kemungkinan-kemungkinan ini tidak apa namanya tidak tidak terjadi insyaallah taala ya kecuali dalam satu keadaan boleh membeli buah yang belum matang masih pentil boleh jika memang di ketika pentil. Nah, boleh. Ya. Ada penemuan baru bahwasanya apa? Duku pentil itu bisa untuk obat. Jadi memang beli duku pentil. Nah, ya Saumpama, ya kan. Ya. tidak masalah, ya. Silakan beli. Ya. Otomatis kan langsung diambil itu dipetik. Manfaatnya ada tidak? Ada untuk obat, ya, ya kan. Roror juga tidak ada. Oh, memang saya butuhnya sekarang, ya kan? Ya, taib. Ya. Wabillahi taufik nam. Ya, kalau sekarang ada ngetren apa? Baby corn. Ya, apa baby corn itu nah? Ya, jagung bayi. Hmm. Jagung masih bayi. Memang dipetik masih apa namanya? Masih bayi ya. Ya, tidak masalah kalau memang antum seperti itu. Ya, memang pentilan. Ya, wallahu alam. Atau memang eh, membeli jantungnya saya tak beli itu pisang bukan pisangnya jantung yang kepingin masak apa namanya jantung nah ya jadi emang kepingin sayur apa jantung emang belinya jantungnya emang tidak masalah yang seperti itu nah faham ya kawan ya baik Menurut syariat Islam, berapa persenkah seorang penjual boleh mengambil keuntungan dalam menjual barang dagangannya kepada seorang pembeli? Maksudnya ini mungkin kepada penjual. Nah. tidak ada batasan, ya. Tapi hendaknya seorang apa namanya tidak terjatuh kepada penipuan ya yang wajar ya taib kalau memberi harga sampai 500 persen orang membeli juga apa merasa tertipu ya tidak ya ya jangan sampai ya yang wajar ya sesuai dengan keumuman ya kan taib dan tidak menjatuh terjatuh pada atau kepada kezaliman dan seterusnya ya taib wabillahi taufikna tidak ada batasan antum mau ambil 100% atau 100 lebih sesuai dengan apa ya sesuai dengan yang yang yang berlaku dan orang tidak merasa apa namanya ya ditipu ya tidak merasa ditipu sekarang orang menjual eh, semangka semangka harganya berapa sekarang baguslah berapa Hah? per kilo berapa Taib taruhlah satu ini sepuluh ribu lah ya sepuluh ribu tulaknya 5000 ribu ya. ribu, kemudian dijual ribu, satu gelontong itu per biji ya satu 10000 nah wajar seperti itu memang. nah ya wah saya kok kepingin untung sedikit lebih banyak lah ya baik saya tak jual apa namanya sepuluh ribu lima ratus atau sebelas ribu. kira-kira orang yang membeli sebelas ribu itu merasa tertipu tidak Hah, dengan melihat harga yang lain ternyata hanya berapa 10.000 yang tidak akan tertipu ya oh ini 11 ribu ini 10 ribu wajar tapi kalau ini kita jual ya 100 ribu ya kan kemudian tetangga-tetangganya ternyata berapa 10 ribu wah ini orang yang beli ini ya luar biasa tidak kolu makan ya kan ya kan subhanallah kok nah ini kan ya orang harus harus melihat di sini tidak ada batasan namun hendaknya seorang e, memiliki kewajaran dalam hal ini ya taib dan tidak menjadikan orang merasa tertipu Allah alam Nah, Ustadz, bagaimanakah halnya tentang jual beli anak, bayi atau adopsi anak? Subhanallah. Nah. anak itu tidak boleh diperjualbelikan. Ya. ya. Kecuali budak. Kalau memang budak baru itu barang dagangan. Orang merdeka. Ya. Orang merdeka. Ya. Taib. Adapun mengadopsi anak, ya. Jika yang dimaksud adalah memelihara, boleh bahkan mungkin hukumnya wajib fardu kifayah bagi kita untuk mengambilnya antum lagi jalan-jalan di tempat sampah ada apa? bayi nah mungkin tidak mungkin ikhwan ini zaman sekarang ini nah ya di pinggir kali ada bayi nah antum lihat apa hukum mengambil bayi tadi Hah? sunnah sunnah muakkadah? atau wajib? Hah? Antum Abu Nabila. Fardu kifayah. Ya, fardu. Ya ini intinya wajib. Dan tingkat wajibnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mengambil, gugur kewajiban atas yang lain. Ya. Wabillahi taufik. Jangan hanya kambing saja yang diambil. Orang harus membedakan ini orang, ikhwan. Ya. Harus diambil, wajib diambil, dipelihara syukur-syukur ada orang yang memang memiliki itu nah ya kan wajib pelihara dan di antara sisi kenapa wajib dipelihara seandainya bayi itu yang mengambil adalah bukan kaum muslimin ya maka akan jadi apa musuh Islam wajib diambil dan di dalam pembahasan faraid ilmu apa namanya ilmu waris ya sebagian ulama dan ini termasuk yang dikuatkan Syekh Muhammad Nasruddin Al Albani rahimahullah bahwasanya termasuk sebab waris mewarisi adalah mengambil anak ini anak pungutan di jalan ini yang dia kalau dibiarkan mati nggak diambil maka ya harta sang anak ini nanti seandainya dia mati dan tidak memiliki ahli waris diberikan kepada orang yang dua bah ya mengambilnya memeliharanya ya taib adapun masalah memelihara mengadopsi anak jika yang dimaksud adalah memeliharanya ya maka di sini dirinci. Jika kondisinya seperti tadi, ya, memang kita harus mengambilnya. Wabillahi taufik. Ya. Dan kalau kita mengambil, ya, tidak boleh merubah nasab. Tidak boleh merubah apa? Nasab. Kalau dia adalah anak saudara kita, biasanya istilahnya mupu. Ya, mupu. Anak saudara kita lama tidak punya anak, akhirnya ngambil anak saudaranya. Jangan diganti bapaknya ya itu, ibunya ya itu jelas saya hanya sekedar memelihara. Kalau saya mahram karena dia keponakan saya berarti terus bisa terus bersamanya. Tapi kalau ini bukan mahram ya harus hati-hati tentang masalah apa? hukum ya mahram ini. Ya, kalau sudah besar berarti bukan apa? mahramnya. Tidak ada hubungannya. yakni dalam masalah ini banyak perkara-perkara yang harus diperhatikan. Baik, ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan masalah <coughs> kredit jual beli kredit. Ada beberapa pertanyaan, ya. Ya. Ada orang yang menjual barang, ya, kalau kontan harganya ya satu juta, ya. Kalau diangsur tempo satu tahun, ya, nanti jatuhnya satu juta dua ratus misalnya. Boleh tidak seperti ini? Ya. Baik. Terjadi khilaf di kalangan para ulama perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang jual beli yang seperti ini. Barangnya satu, namun harganya berapa? Dua. Kalau kontan segini, kalau kredit segitu. Beda. Kredit lebih apa? Lebih mahal. Khilaf di kalangan para ulama, ya. Namun jumhur al ulama, jumhur ulama dan diantara ulama muasirin seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahmatullah Alayh eh, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Masyayikh yang lain Syekh Saleh Ibn Fauzan ya bolehnya kredit ya yang penting syaratnya ya ketika meninggalkan majelis harus jelas salah satunya jadi intinya hanya satu harga saja ya iskenah milih yang, yang mana saya milih yang ini yang kredit saya milih yang cash faham ya jangan berpisah dalam keadaan belum mengerti belum memilih salah satu dari apa dua harga ini dan di antara tafsir para ulama tentang bay'atain fil bay'ah adalah yang seperti ini jika keduanya berpisah dalam keadaan tidak mengetahui dan tidak mengerti salah satu dari apa dua pilihan tadi ya karena akan terjadi persengketaan nanti sang penjual menganggap kontan sang pembeli menganggap apa kredit akhirnya ribut di belakang ya atau yang menjual menganggap kredit yang pembeli menganggap apa kontan ribut di belakang karena tidak ada kejelasan Taib bisa difahami kawan ya ya jadi Insya Allah taala boleh nah wal ilmu indallah namun di sini ada perkara yang perlu ditandih perlu memberikan perlu diberi perhatian sekarang banyak kredit-kredit yang melibatkan pihak yang ketiga. Yaitu pihak leasing. Ya. Taib. Yang seperti ini tidak lagi bentuknya seperti apa yang saya sebutin. Ini bukan murni kredit. Kalau kredit yang dikatakan oleh jumhurul ulama itu boleh adalah kredit yang terjadi hanya pada jual beli dua pihak saja. Ya. Yeah antara penjual dan apa? pembeli. Nah, namun ketika sudah masuk pihak yang ketiga ya pendanaan ini leasing ya ini kalau kita cermati lebih dalam ternyata sudah masuk ke dalam apa? riba. Masuk ke dalam apa? riba. Jika yang ditanyakan adalah kredit yang seperti itu maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Dan kalau ada yang sudah terlanjur ya sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala selesaikan ya urusannya taib dan jangan mengulangi lagi. Ya. Seorang muslim tidak akan terjatuh pada lubang dua kali. Ya. Nah. Ikhwati rahimah rahimakumullah Mungkin ada yang bertanya Kok bisa? Bagaimana? Nah Taib Jadi hakikatnya ada tiga pihak nah, Ini saya pihak pembeli ini pihak penjual, dealer, ya. Ini apa, Ikhwan? Hah? Ini apa? Make dealer ini. Nah, ya. Baik. Saya penjual, ini dealer. Ya. Ini eh, di sisi saya lain ini. Nah. Bayangan di sini apa ini? Leasing. Ya. Baik. Dealer di sini ada sepeda ontel ya. Ada, tapi ontel yang mahal ya kan ya. Nah, saya antum anu ya kan mobil macam-macam ya kan. Baik. Saya kepingin beli ini, ontel ini ya 20 juta. Ya. Ontel sampai 70 juta juga ada ya, kawan. Ya kan. Saya pingin ini ontel ini, Pak. Nah. Berapa? Nah, 20 juta. Nah, ya, 20 juta nah. Ya. Baik, kalau kalau saya tanya, kalau cash berapa? Nah, eh, biasanya susah cash ya kan. Ya. Karena sudah punya kerjasama dengan apa? ya leasing taruhlah bisa ini kalau cash aslinya itu hanya 15 juta ya tapi kalau apa namanya ya e, kredit 10 apa juta eh 20 juta ya 20 juta ya ya baik ini harga yang sudah dipasang itu sebenarnya bukan ini sudah harga kredit sudah harga yang dipasang itu adalah sudah harga apa kredit 20 juta itu sudah harga kredit Nah, nah harga kontannya itu aslinya taruhlah 10 juta biar mudah ngapalkannya ya kan 20 juta dan 10 juta toib saya datang kepadanya pak saya mau beli ya motor ini mobil ini nah ya. saya bayar kepada dia ya nah eh, kontan tidak mau dia ya dia maunya apa? Kredit. Ada apa di balik itu? Ya. Ternyata dioperkan kemana? Leasing. BPKB saya tidak turun, ya kan? Tapi diberikan kemana? Leasing. Ya. Baik. Leasing ini memberikan kepada sidel harga sesungguhnya yakni 10 juta Faham ikhwan ya? 10 juta. Ya. Nah. Ya. Jadi aslinya dia ini meminjami saya berapa? 10 juta yang sudah dikasihkan kemana? Ke dealer. Ya. Tapi transaksi yang tertulis di situ 20 juta. Saya pinjam 10 juta, mengembalikan berapa? 20 juta. Ini dealer sudah selesai alhamdulillah urusannya. Modalnya sudah dapat, ya kan ya ditambah lagi ada fee dari siapa dari leasing tinggal urusannya saya dengan leasing ya dikejar-kejar sama leasing ya kan taib tidak bisa ngelunasi ya kan taib diambil tengah jalan ada orang subhanallah ikhwan lagi bawa motor di pasar tahu-tahu ada apa namanya? nah ini diambil oh tidak tahu apa-apa diambil ya kan ya taib Makanya jual beli operan ini hati-hati kawan ikhwan ya. Ya. Wabila itu. Jadi hakikatnya sebenarnya ya, ya saya dipinjami 10 juta oleh pihak leasing ya, mengembalikan kepada leasing berapa? 20 juta. Ya. Taib. Tadinya baik subhanallah leasing-leasing itu, tapi kalau sudah urusannya tidak bisa bayar, sangar-sangar debt collector itu. Ya. Ya. Itulah kalau orang terjerat dengan apa namanya? riba. Maka sederhanalah ya kalau tidak bisa membeli motor yang baru sabar dulu beli motor yang apa bekas ya mudah-mudahan barokah ya ngatain ya ya wabillahi taufik kalau sudah masuknya leasing ya seperti itu nah jam 2 ikhwan ya, Pertanyaannya, apa hukumnya jika ana beli sesuatu di masjid dan penjual ya, di luar masjid, tetapi pembayaran dilakukan setelah ana di luar masjid? Nah, Hmm, taib. Ya berarti tetap itu jual beli. Jual beli kan harus kontan, ya kan? Ya lahiriahnya saya membeli, ya kan? Saya posisi di masjid, ya kan? Bayarnya kapan? Nanti. Ini jual beli bukan? Barang ini sudah milik saya belum? Sudah milik saya, wong saya sudah beli. Ya kan? Cuman bayarnya nanti. Makanya pengertian jual beli kan sudah kita pelajari. Bisa jadi apa? Mubadalatu malin walau fi Ya, meskipun hutang. Taib, mungkin satu lagi ya, Wana. Hmm. Ini pertanyaan-pertanyaan ini mudah-mudahan bisa di e, apa namanya bisa kita pelajari. Nah. Apabila di lingkungan RT ada kegiatan simpan pinjam dari warga RT tersebut, dari hasil jasa atau bunga dimanfaatkan untuk kemaslahatan lingkungan, bagaimana hukumnya? Ya riba tetap riba. Ya. Jadi upaya kita ya semaksimal mungkin mengingatkan ya kalau bisa. Taib. Atau kita tidak mengikutinya, diingatkan yang seperti ini. Ya. Wabillahi taufik. Taib. Dan subhanallah pernah ya ada uh, jasa dari orang ini mau bantu malah jadi nekek ya kan mencekik ya mencekik nah hatta dalam simpan pinjam yang sedikit ini tingkat RT biasanya yang pinjam betul-betul orang butuh betul ikhwan tingkat RT itu yang pinjam betul-betul orang apa butuh orang-orang miskin fakir betul-betul nah ya kita saksikan sendiri nah ya pinjam pinjamnya cuma dua puluh ribu subhanallah puluh ribu sepuluh ribu ya kan ini kalau orang bukan bu, bukan butuh ya kan Sepuluh ribu masih harus mengembalikan berapa? enam, ya. Baik. sebelas ribu enam, dua belas ribu enam, jangan dilihat itunya enam ribanya di situ dan itu besar bagi dia ya nah wabillahi taufik akan sangat berbahagia masyarakat kalau kita sampaikan usul bagaimana agar kita barokah ya kan kita iuran semuanya ya kan sepuluh ribu sudah ah terkumpul uang ya kan sudah itu uang silakan kalau mau pinjam silakan pinjam kembalikan semampunya sesuai dengan apa ya kan ya pinjamnya segitu ya, ya ora kasil enggak nah ya. ya bukan masalah ora kasil ya kan <laughs> masalahnya apa tidak sesuai dengan syariat ya tidak sesuai dengan syariat Insya Allah akan dibarokai. Wallahi sebuah negeri akan dibarokai ketika dia apa namanya ya selamat dari riba. Ingatkan ini semuanya. Nah. Dan insya Allah seluruh kaum muslimin hakikatnya adalah menerima Islam seluruh kaum muslimin hakikatnya mencintai Islam dan mencintai Rasul SAW ini harus kita tanamkan juga pada diri kita hanya saja kebanyakan manusia dalam keadaan jahil dalam keadaan belum mengerti maka tugas kita adalah apa? memberitahu dengan rifq dengan lembut, dengan hikmah, dengan contoh ya syukur-syukur antum memiliki kelebihan harta sudah, jangan seperti ini saya punya uang ini nah 10 juta ya silakan dipinjamkan dan dikembalikan apa namanya sesuai dengan apa ya sesuai dengan eh, yang ada orang tidak akan menolak insya Allah wah masya Allah nah ya sekaligus ngajari sekaligus berbuat apa baik ya kan berapa keuntungan antum ikhwan ada orang pinjam sepuluh ribu berarti sama saja antum ngasih berapa tadi Lima ribu rupiah ada lagi masyarakat yang pinjam dua puluh ribu seperti antum ngasih berapa Sepuluh ribu rupiah Iya, muter uang antum itu. Nah, dengan pahala. Ya. Wabillahi taufik. Ini uang saya pinjamkan ke RT untuk disimpan pinjamkan monggo ya. Insya Allah nanti kalau saya butuh saya ambil ya. Kalau memang ternyata tidak mampu ya, ya sudah memang itu uang lepas yang saya tidak apa namanya ya. Ini contoh di antara penyelesaian yang mudah-mudahan juga memberikan apa contoh toladan yang baik, hikmah ya dan mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan kita semuanya insyaallah. Naktafi bihadzal qadri dan mohon maaf tidak bisa menjawab apa namanya banyak pertanyaan karena memang pertanyaan-pertanyaannya cukup berat dan membutuhkan pembahasan.